Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala anhi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dari risalah usul Al-Thalatha. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyampaikan Al-Thalithatu Kewajiban yang ketiga adalah ada dawatu ilaihi itu mendakwahkan kepadanya. Yaitu kita mendakwahkan ajaran agama Islam ini, menyebarkan ilmu, mengajak manusia untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan dakwah ilallah merupakan amal yang sangat utama. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang melakukan kebaikan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, La Allah bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seorang melalui perantara dirimu, maka itu lebih baik daripada onta-onta merah. Demikian juga Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang lebih indah ucapannya daripada orang yang mengajak manusia untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini itu dakwah tauhid merupakan jalan nabi dan juga para pengikutnya yang setia. Kul hadhihi sabili ad'u ila ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Aku mengajak menuju Allah di atas basirah. Dan inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Maka sebagai seorang muslim kita juga berusaha mengajak manusia untuk mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan Islam dan istiqomah di atasnya. Inilah ajakan yang paling indah dan inilah seruan yang paling utama di dalam kehidupan dunia mendakwahkan tauhid kalimat la ilaha illallah demikian mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala